محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار Kembali kita lanjutkan pelajaran kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min at-takbir ila taslim ka'annaka taraha karya Syekh Al-Allamah al muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala Kita masih pada pembahasan qala al-musannif rahimahullahu ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات surat-surat yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salat-salatnya. Dijelaskan oleh Al Musannif bahwa yang dimaksud dengan salat-salat di sini mencakup pada salat fardu, salat wajib, dan juga salat-salat sunnah dan telah kita selesaikan pembahasan yang pertama terkait dengan salat al-fajr telah kita uraikan hadis-hadis yang disebutkan datang dari Nabi saw. beliau membaca surat-surat tertentu di dalam salat tersebut dan yang aglabnya, yang aglabiahnya ada yang paling sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah surat-surat dalam kategori tual al-mufassal. Dalam kategori tual al-mufassal yang dimulai dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Ini adalah Surat yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada sholat subuh atau sholat al-fajr yang akhlabiahnya. Dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di luar daripada tuwal al mufassal. Dan juga terkadang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu kali membaca dalam salat subuhnya surat kategori kisar al-mufassal. Kemudian hadis yang terakhir disebutkan oleh al-musannif yang belum kita ambil faidahnya. Beliau menyebutkan qala rahimahullah wa kan yusalliha yaumal jum'ah alif lam mim tanzil as-sajdah wa fi raq'atil ula wa fi tsaniyah al-insan Hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam di salat al-fajr pada hari Jumat beliau membaca surat as-sajdah di rakaat yang pertama dan di rakaat yang kedua beliau membaca surat al-insan dan disebutkan di sini dikuatkan dengan riwayat yang lainnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir dikatakan senantiasa membaca kedua surat ini pada salat al-fajr pada hari Jumat. Surat As-Sajdah kemudian Al-Insan. Faedah yang kita ambil dari hadis ini berkaitan tentang sujud at Apakah disyariatkan melakukan sujud at pada surat As-Sajdah? Di mana disebutkan bahwa As-Sajdah padanya terdapat perintah untuk sujud. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah taala dalam kitabnya Fathul Bari ketika memberikan catatan tentang hadis ini yaitu hadis Abdullah ibn Abbas muttafaqun alaih kata beliau rahimallahu taala lam ara fi syai'in min at-turuq at-tasrih bi annahu sallallahu alaihi wasallam sajada sesungguhnya aku tidak mengetahui satupun dari jalan-jalan periwayatan yang jelas sorih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud. Lama Qur'an surat At-Tanzil As-Sajdah. Ketika beliau membaca surat At-Tanzil yaitu surat As-Sajdah. Fi hada al-mahal pada keadaan ini atau pada tempat ini. Kata beliau rahimahullah taala, "Illa fi kitab asy-syari'ah li Ibni Abi Dawud." Kecuali aku mendapati satu riwayat yang disebutkan dalam kitab yang berjudul Asy-Syari'ah karya Ibnu Abi Dawud. Min tariqin ukhra dari jalan yang lainnya An Abdullah bin Abbas dari sahabat Abdullah bin Abbas. Qala Beliau berkata, "Ghadautu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah fi salatil fajr, faqara'a suratan fiha as-sajdah fasajada." Kata Abdullah bin Abbas, pada hari Jumat di pagi hari, aku sungsung -sung atau berangkat lebih cepat hingga mendapati sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh. Ketika beliau sedang membaca surat As-Sajdah, lalu beliau sujud. Kata beliau Al-Hafidh Ibn Hajar, fi sanadihi yunzar fi halih. Satu riwayat ini, pada sanatnya harus dilihat kembali keadaannya. Wajah bi riwayatin ukhra 'inda Tabrani bi sanadin dha'if dan juga datang dengan riwayat yang lainnya dari At-Tabrani dan sanatnya Daif. Yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar bahwa beliau berpendapat hadis-hadis yang diriwayatkan tentang sujud at-tilawah atau sujud as-sajdah di dalam surat as-sajdah ini sanatnya dhaif. Hal ini dikuatkan juga oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Syeikh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i dalam kitab beliau Ijabatul Ijabatus Sa'il ketika beliau ditanya tentang apakah seseorang sujud ketika membaca surat As-Sajdah di hari Jumat ya artinya ini akan terus menerus ya, setiap pekan surat tersebut akan terulang kalau seandainya sujud tersebut warid sabit an Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia akan mengamalkan terus-menerus. Kata beliau rahimahullah taala, "Lam yathbut anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada fi surati as-sajdah." Tidak ada riwayat yang sahih bahwa Nabi sujud pada surat As-Sajdah. Dan ini pendapat yang menyelisih dari jumhur ahlul ilm mayoritas ahlu ilm mereka berpendapat bahwa ini ada sujudnya. Nah, akan tetapi kata beliau rahimahullah taala kemudian beliau menguraikan perkataan yang disebutkan oleh al hafid Ibnu Hajar. Setelah itu beliau memberikan catatan adadus sajadat al-waridah fi sunnah hiya fi surat al-insyiqaq wa fi surat An-Najm wa fi surat Sad wa fi surat Al-Alaq jumlah-jumlah sujud yang warid di dalam sunnah adalah di dalam surat Al-Insyiqaq ini yang pertama kemudian yang kedua di dalam surat An-Najm Kemudian yang ketiga dalam surat Sad. Dan yang keempat adalah di dalam surat Al-Alaq. Nah, ini datang dalam hadis-hadis yang sahih. Dalam kitab yang lainnya beliau sebutkan riwayat tersebut. Kemudian kata beliau rahimahullah taala wasujudu sunnah wasujudu sunnatun fi hadhihi aswar. Dan sujud itu hukumnya adalah sunnah di dalam surat-surat ini. Dan sujud at-tilawah hukumnya adalah sunnah. Pendapat yang sahih hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Zaid bin Thabit riwayat Muslim bahwa aku membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm falam yasjud fiha Kata beliau radhiyallahu Taala, maka Nabi pun tidak melakukan sujud pada surat tersebut. Yang ini menunjukkan bahwa sujud tersebut adalah sunnah. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, "Wala yunkar 'alal imam ida sajada wa yutabi' li hadits innama ju'ila al-imam utamma bih." Dan tidak diingkari bagi imam yang dia melakukan sujud dan kewajiban bagi makmum untuk mengikutinya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya imam itu diangkat dijadikan liutam mabih untuk dipanuti, diikuti. Faida lam yasjud fahuwa aula wa in sajada fas salatu sahihah. Lianna sujuda laisa bilazim ay annaha sunnah. Kalaulah dia tidak sujud maka ini yang lebih utama dan kalaulah dia sujud, maka sholatnya itu sah dan sujud tersebut bukan perkara yang diharuskan atau hukumnya adalah sunnah. Ini berkaitan tentang sujud at di dalam surat As-Sajdah bahwa yang rajih wal ilmu indallah anha lam yasjud fiha. Tidak ada riwayat yang sahih yang datang bahwa melakukan sujud pada surat ini. Kecuali pada surat yang telah disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimallah pada empat surat. al nishqaq An-Najm, atau yang pertama Sad, al nishqaq kemudian An-Najm, kemudian Al-Alaq. Dan di antara keutamaan keutamaan dari sujud at-tilawah sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah wa fadail sujud at-tilawah kama rawa Hurairah radhiyallahu taala diriwayatkan dalam sahih Muslim kata Nabi saw, alaihi wasallam ibnu adam as-sajdata apabila anak Bani Adam membaca ayat yang di sana terdapat perintah sujud. Lalu dia sujud. I'tazala syaitan ya beki. Maka syaitan itu akan menjauh darinya. Sambil menangis. Syaitan akan menjauh darinya sambil menangis. Yaqul, maka dia berkata, Ya wailah. Dia berkata sungguh celaka aku. Umira ibnu Adam bis sujud fasajad. Anak Bani Adam mereka diperintahkan untuk sujud lantas dia bersujud. Falahu al-jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya surga. Wa umirtu bis sujud fa abaitu falian nar. Kemudian syaitan berkata, aku diperintahkan untuk sujud oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'abait. Namun aku enggan. Aku menolaknya. Faliya an-nar, Maka bagikulah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala an-nar neraka. Nah. Kita lanjutkan pada bab yang berikutnya qala rahimahullahu taala al-qira'atu fi sunnatil fajr bacaan surah pada sunnah al-fajr Ini maksud yaitu bacaan surah di dalam salat sunnah sebelum salat al-fajr atau yang disebut dengan rakaatai al-fajr dua rakaat subuh qala rahimallahu taala wa amma qira'atuhu fi rakaatai sunnat al-fajr fakanat khafifatan jiddan Adapun bacaannya yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada dua rakaat sunnah subuh maka beliau membacanya dengan sangat ringan sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad di dalam musnadnya dari sahabiyah Ummul Mukminin Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhuma bisanadin hasan dengan sanad yang hasan Qala rahimahullah hatta inna Aisyah radhiyallahu anha kanat taqul hal qara fiha bi ummil kitab hingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata yang menggambarkan bahwa sangat ringannya salat sunnah dua rakaat subuh yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau radhiyallahu taala anha, apakah Nabi membaca surat Al-Fatihah? Nah, Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu taala anha. قال رحمه الله وكان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منهما آية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى Wa fil ukhra qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila akhiriha. Hadis ini riwayat Muslim dari sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca setelah selesai dari surah Al-Fatihah pada rakaat yang pertama satu ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Kemudian di rakaat yang kedua beliau membaca satu ayat dari surat Ali Imran ayat ke-64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatim sawa'im baina wa bainakum. Wa qala rahimahullah wa rubbama qara'a badaluha. Dan terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam menggantinya dengan ayat falamma ahassa Isa minhumul kufr sampai akhir ila akhir al-ayah Surat Ali Imran ayat 52. Hadis ini riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ini adalah ayat yang pertama yang dibaca beliau sallallahu alaihi wasallam dalam salat dua rakaat subuh. Ayat bukan surat. Satu ayat, satu ayat. Qala rahimahullah wa ahyanan yaqra qul ya ayyuhal kafirun fil ula wa qul huwallahu ahad fil ukhra. Hadis ini riwayat Al-Imam Muslim dari sahabi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan terkadang Nabi sallallahu Alaihi Wasallam beliau membaca di rakaat yang pertama surat Al Kafirun. Ini dibaca satu satu surah. Kemudian yang kedua, rakaat yang kedua, Qul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas. Wa kana yaqul ni'mas suratani huma. Dan Nabi SAW bersabda, sebaik-baik surat adalah kedua surah ini. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha wa sanaduhu dhaif dan sanatnya dhaif Qala rahimahullah wa sami'a rajulan yaqra as-surata al يقرأ السورة الأولى في الرقعة الأولى فقال hadha 'abdun آمن بربه ثم قرأ الصورة الثانية في الرقعة, في الرقعة الأخرى فقال هذا عبد عرف ربه Hadis ini riwayat At-Tahawi dan Ibn Hibban dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma wa sanaduhu hasan dan sanatnya Hasan. Pada suatu saat Nabi mendengar seorang sahabat membaca di rakaat yang pertama surat ini yaitu surat Al-Kafirun. Kemudian beliau menyebutkan hadza 'abdun amana bi rabbih. Hamba hamba ini dia telah beriman kepada Rabbnya. Kemudian di rakaat yang kedua beliau membaca surat Al-Ikhlas kata beliau sallallahu alaihi wasallam hada abdun arrafa rabbah hamba ini dia telah mengenal Rabbnya Pada bab ini kita mengambil faidah bahwasanya yang disunnahkan di dalam salat dua rakaat sebelum salat subuh atau rakaat al-fajr adalah at-takhfif fil qiraah meringankan bacaan wala yutawwal fiha dan dia tidak memanjangkan bacaannya meringankan dia bisa memilih dari hadis-hadis yang sahih membaca surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas ataupun ayat dari surat Al-Baqarah dan Ali Imran ataupun juga dia bisa memilih surat-surat yang lainnya. Al-muhim yang sunnah adalah al-qira'atu fiha bitakhfif wa la yutawwal fiha. Yang sunnah adalah dia meringankan dan tidak memanjangkannya. Bahkan sampai disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau radhiyallahu taala anha, "Hal qara'a bi ummil kitab?" Apakah Nabi SAW beliau membaca surat Al-Fatihah? Nah, disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Mufhim. Apa yang dimaksud dengan apakah Nabi membaca surat Al-Fatihah? Mungkin bisa difahami bahwa yang dimaksud adalah beliau tidak membaca surat Al-Fatihah karena Sedemikian ringannya sholat tersebut. Nah, maka dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi kata beliau rahimahullah taala laisa ma'na hadha annaha syakkat fi kira'atihi sallallahu alaihi wasallam fiha bi ummil Qur'an. Makna dari hadis ini bukanlah yang dimaksud beliau radhiyallahu anha meragukan Nabi tidak membaca dalam sholatnya. Beliau tidak membaca surat Al-Fatihah. Mengapa demikian? Li'annahu qad thabata'an. Karena sungguhnya telah sabit telah tetap dari dari Nabi saw. alaihi wasallam annahu qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat siapapun yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Wa innama makna dalik yang dimaksud makna hadis ini annahu sallallahu alaihi wasallam kana fi ghairiha minan nawafil yaqra bi suratin yurattiluha hatta takuna atwal man min atwali minha yang dimaksud yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat-surat di selain dari surat atau di selain dari salat sunnah dua rakaat al-fajr beliau membacanya dengan tartil dengan perlahan sampai surat tersebut sangat panjang sekali bacaannya dalam salat qiyamul lail beliau membaca surat-surat yang panjang maka ini bikhilafi fi'li fi hadha. Berbeda dengan pada dua rakaat salat al-fajr ini. Fa innahu kana yukhaffif qira'atuha hatta idza nasabat ila qira'atihi fi ghairiha ka'annaha lam yaqra fiha. Ya. Ketika disandingkan dengan salat-salat yang lainnya, ini seakan-akan salat tersebut sangat-sangat ringan sekali bahkan seperti tidak membaca. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam salat-salat sunnah yang lainnya yang dimaksud yaitu di sini qiyamul lail beliau panjang membacanya. Maka di pagi harinya di subuh ya sebelum salat subuh beliau salat dua rakaat dengan sangat ringan. Seakan-akan beliau tidak membaca Al-Fatihah. Ini yang sunnah dari salat sunnah dua rakaat subuh yaitu at-takhfif, meringankan. Kemudian yang berikutnya, qala rahimallahu taala salatul zuhri. Yang berikutnya adalah salat zuhur. Qala rahimallahu wa kana yaqra' firqatain ulayain bi Fatihatil Kitab wa suratain wa yutawwalu fil ula ma la yutawwalu fil thaniyah Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Qatadah Al-Harith bin Rabi'i Al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadithun sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salat duhurnya pada dua rakaat yang pertama beliau membaca al-fatihah. Kemudian setelah itu membaca dua surat. Yang satu surat diletakkan pada rakaat yang pertama, kemudian satu surat pada rakaat yang kedua. Dan beliau memanjangkan rakaat yang pertama dibandingkan rokaat yang kedua. Ya, jadi sholat duhur adalah empat rokaat, rokaat pertama dipanjangkan, rokaat kedua lebih dipendekkan. Qala rahimallahu wa kan ahyanan yutiluha hatta annahu kanat salat dhuhri tuqam. Fayadhabu al-zahib ila al-baqi fayaqdi hajatah. Thumma ya'ti manzilahu ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقعة الأولى مما يطولها Hadis ini riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan bacaan pada sholat duhur. Beliau panjangkan sampai disebutkan dalam hadis seakan-akan ketika telah ditegakkan sholat duhur di ikomatkan maka seorang pergi ke al-baqi al-baqi adalah al-maqbarah ya, Al-Maqbarah yang terletak di sebelah Masjid Nabawi. Ya. Benar ya? Nah. Al-Baqi di sebelah kiri, kiri atau kanan? Kiri nam. Kiri nam. Kiri dari Masjid Nabawi. Jadi mutar ya. Baik. Yang jaraknya itu mungkin sekitar berapa ya? 200 mungkin. Ya, 200 meter kurang lebihnya lah. Ketika seorang pergi ke kuburan tersebut dan dia menunaikan hajat di sana, artinya di sana di dekat perkuburan tersebut ada tempat buang hajat yang memang disediakan. Ya. Kemudian dia kembali ke rumahnya. Setelah selesai buang hajat dia kembali ke rumahnya ya mengambil atau menyelesaikan urusan sesaat nah semuanya yatawadda kemudian dia kembali berwudu kan sudah batal wudunya dia berwudu kemudian datang ke Masjid Nabawi dalam keadaan Rasulullah SAW masih di rakaat yang pertama ini menunjukkan mimma yutawwiluha ini menunjukkan begitu panjangnya rakaat di salat duhur tersebut nah ya mungkin diperkirakan sekitar 10 menit 12 ya. menit atau kurang lebihnya nah qala rahimallahu wa kanu yadhunnuna annahu yuridu bidzalik ayudrikan nas ar al ula dan para sahabat mereka menganggap bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ini tujuannya adalah agar makmum jamaah itu mereka mendapatkan rokaat yang pertama. Ya, ini disebutkan dalam riwayat. Namun di sini disebutkan hadis ini datang dari atau diriwayatkan oleh Al Imam Abu Dawud dalam sunannya dari sahabat Abi Qatadah Al Ansari. Dan riwayat ini riwayat yang syadz. Riwayat ini syadz. Qala rahimahullah wa kana yaqra fi kullin min rak'atain. Nah, sekarang baru digambarkan ya, digambarkan suratnya. Kalau tadi baru digambarkan panjangnya, kalau sekarang digambarkan bentuk dari suratnya. Wa kana yaqra fi kullin min rak'ataini qadra 30 ayatan. Qadra qira'at alif lam mim tanzil as-sajdah wa fiha al-Fatihah. Hadis ini riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di dua rakaat salat duhur dua rakaat yang pertama salat duhur itu seukuran dengan 30 ayat 30 ayat seukuran dengan panjang surat Alif Lam Mim tanzil as-sajdah. Seperti membaca surat as-sajdah. Kalau di sholat subuh kan dibaca satu rakaat, rakaat yang pertama. Kalau di sini ini diibaratkan dimasukkan dalam dua rakaat. Ya. 15 menitan. Nah. Wa al-Fatihah. Padanya terdapat surat Al-Fatihah. Sekitar 30 ayat. Qala rahimallahu wa ahyanan kana yaqra' bi was sama'i wat tariq was sama'i dzatil buruj dan terkadang Nabi membaca di dalam salat duhurnya surat At-Tariq dan surat Al-Buruj. Sampai di sini hadis ini riwayat dari Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Samrah. Nah. Qala rahimallahu wal laili idza yaghsha wa nahwiha minas suwar. Dan juga terkadang beliau membaca surat Al-Lail dan semisalnya dari surat-surat tersebut. Hadis ini riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Samrah. rubbama qara'a idza sama'un syaqqat wa nahwiha. Dan terkadang beliau membaca surat Al-Insyiqaq dan yang semisalnya. Hadis ini riwayat Ibnu Huzaimah dari sahabat Buraidah bin Husayb. Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu. hadisun sahih. Qala rahimahullah wa kanu ya'rifuna qira'atahu sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri wal 'asri bi ittirabi lihyatihi. Dan para sahabat mereka bisa mengetahui bacaan Nabi pada salat duhur dan salat asar ini <clears throat> dilihat dari bergoncangnya janggut beliau atau bergeraknya janggut beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Al Imam Al Bukhari dari sahabat Khabbab ibn al-Ard radhiyallahu anhu. Taib. Wallahu taala alam sab. Faidah dan bab yang berikutnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya biidznillah taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika.